kita baca dulu mau modul pada kemarin sudah kita bacakan penjelasan kalimat imam Ibn Hibban rahimahullah bahwa dalam menilai teman itu jangan hanya dari apa penampilannya saja Iya. Tapi harus mengenal betul jati diri teman. Ya. Karena kalau kita menilai teman itu hanya dengan penampilannya saja, luarnya saja, tidak tahu sebetulnya jati dirinya, itu akan apa? Menipu. dan akan apa? merugikan diri kita sendiri. Dan ini kenyataan yang menyebabkan apa? banyak musibah terjadi. Apalagi zaman sekarang ya. Anak-anak muda saking apa? gemarnya ikut dalam jejaring sosial apa itu Facebook? Apa yang lainnya? Banyak kenalan yang itu mungkin belum dia tahu siapa itu orang. Tapi seakan-akan apa? Menaruh kepercayaan yang tinggi ya sehingga curhat-curhatan sampai akhirnya apa? Banyak terjadi musibah. Lewat kenalan di situ ketemuan di taman, iya. ya. diajar muter-muter, motornya dibawa lari, nangis, ternyata maling. Atau uangnya diambil, nangis Ya. Ini akibat apa? Tidak mengenal jati diri teman dengan baik. Coba berteman harus kenal dulu. Siapa itu dia? Jangan asal apa? Melihat sekilas, wah ingin teman bagus ini. Kayaknya eh, ganteng. Hmm. Oh. Kayaknya eh, orangnya baik. Nih. Langsung apa? Dipercaya dan tidak berusaha mengenal sejatinya. Nah, ini tidak bagus. Nah, sudah disampaikan ucapan siapa kemarin? Muhammad bin Ibrahim Al-Basri. Hmm. لا يغرنك tasabiqun أبدا لك في المنظر حتى تخبره Jangan menipumu seorang teman selama-lamanya pada penampilannya. Sampai kamu betul-betul mengenal dia dengan baik. Nah, kam sadiqin kuntum minhu fi ana gharrani minhu zamanan nadharu. Kata dia, berapa banyak teman sahabat yang dulu aku tidak mengenal dia. Yang penampilannya itu menipuku. Karena di wajah taliq. Dia berjumpa denganku dengan muka yang manis. Wakala kalamin yang suruh Dan ucapan seperti mutiara yang diuntai. Fa'idha tuhu an ghaibihi. Ketika aku mengetahui tentang jati dirinya, lam ajid dzaka wudin yudmiru. Aku tidak dapati sikap baiknya itu karena kecintaannya dalam hatinya. Ini sesungguhnya itu hanya apa? Tameng saja. Nah, faida fada'il ikhwan maka hindarilah dalam berteman illa kullaman yudnirul wuddata maqad yudhiru kecuali teman yang menyimpan kecintaan seperti yang dia tampakkan. Apa yang dia tampakkan itu betul-betul apa? Tulus seperti yang ada dalam hatinya. Nah, begitu. Fa'idha fusta biman yajma'udha. Bila kamu dapati teman yang seperti itu, faj'alanhu laka zuhran dan kharu. Jadikanlah teman itu sebagai apa? Simpanan hidupmu. Yang kamu simpan hmm. sebagai sesuatu yang berharga. Walaupun sedikit temannya, tapi betul-betul teman sejati. Ya. Lebih baik daripada apa? Banyak teman tapi nggak ada yang benar Nah, kita lanjutkan. Qala rahimallah anba'an al-qattan diriqah Qala haddatsana Hisham ibn Ammar. Qala haddatsana Ibrahim ibn Musa al-Makki عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال dibawakan dengan sanadnya oleh beliau rahimahullah perkataan Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib bisa dibaca Al-Musayyib bisa dibaca Al-Musayyib Sa'id bin Al-Musayyib ini termasuk dari kibarut tabi'in. Tabi'in yang senior. Yang kebanyakan riwayatnya datang dari sah sahabat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ya marasil Sa'id ini Ibnu Sayyid hasanah. Ya. Mursalnya Sa'id bin Sa'id bagus. Kenapa? apa? Sudah diperiksa dan didapati kebanyakannya adalah dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini beliau berkata Qala katanya wada'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lin-nasi 18 18 kalimatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meletakkan untuk manusia ini 18 kalimat kulluha hikam yang semuanya adalah kalimat yang penuh dengan hikmah. Bagus dicatat. Kata-kata hikmah, mutiara hikmah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala kata Umar bin Al-Khattab maka fakta man yaqsillaha fika bimithli an Allah fihi Tidaklah engkau bisa membalas orang yang bermaksiat kepada Allah demimu, demi kamu, dengan semisal engkau menaati Allah deminya, demi dia. Paham nggak tuh? Hah? Ya kan kamu berteman pada orang. Kamu dapati selama berteman dengan dia, dia rela bermaksiat kepada Allah demi kamu. Itu menunjukkan apa? Cintanya kepada kamu itu apa? Sangat tinggi tinggi sekali sampai-sampai berani maksiat demi kamu. Wah, bahaya misalnya. Misalnya apa? Hanya karena ingin ngasih kamu hadiah, dia berani apa? Mencuri. Nah, misalnya. Cuma pengen ngasih kamu hadiah bermaksiat kepada Allah demi kamu. Kata eh, Umar bin Khattab, kamu tidak akan bisa membalas orang itu dengan cara kamu taat kepada Allah demi dia. Ya. Nah. Karena seharusnya seorang mukmin itu apa? Lebih mencintai Allah di atas segalanya. Walaupun sama teman. Kan Walaupun sama teman. Sebaik apapun teman. Sebesar apapun cintamu kepada teman. Tidak boleh kemudian apa? Kamu lebihkan Kecintaan pada teman tadi daripada kecintaan kepada Allah. Maka kalau ada orang dia rela maksiat kepada Allah demi temannya, berarti dia lebih mencintai temannya daripada Allah. Allah Taala. Itu menunjukkan apa? Cintanya yang sangat sekali kepadamu. Oleh karena itu kata beliau, kamu gak akan bisa balas orang itu dengan cara kamu taat kepada Allah demi dia. Ya. Karena tandanya apa? Kamu belum bisa berbuat segalanya. Kalau dia akan berani berbuat segalanya itu, nggak peduli halal haram, nggak peduli taat maksiat. Nah, itu yang dibilang apa? Cinta bu, buta. Ya. Cinta buta. Bener nggak ada cinta buta? Hah? sama omongannya. Bener nggak? Nggak bener. tak boleh. Wa minan nasi man يتخذ min dunillahi andada. apa yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah di antara manusia itu ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah. Ya. Mereka mencintai sesembahan tadi seperti mencintai Allah. Sementara orang yang beriman asyaddu hubbalillah, sangat cintanya kepada Allah. Lebih di atas yang lain. Nah, maka kalau ada orang yang seperti itu, kamu harus apa? Hati-hati. Ini orang cinta buta ini namanya. Ya kalau masih bisa dinasehati dinasihati. Diingatkan, nggak boleh kamu begitu. Itu nggak menyenangkan saya. Kamu bermaksiat demi saya. Nggak boleh itu. Bang. Ya. Nah. Kemudian beliau berkata, wadah amra akhika ala ahsanihi. Dan tempatkanlah urusan saudaramu ala ahsanihi pada tempat yang terbaik Artinya apa? Jangan suka berburuk sangka dengan tem teman. Selagi masih kamu bisa berhusnudzan, berbaik sangka, maka berbaik sangkalah kepada teman. Teman kok berbuat begini, teman kok berkata begini kepadamu. Selagi masih bisa kamu ambil persangkaan yang baik dari perbuatan dan perkataannya maka berbaik sangkalah. Jangan suka su'u su'udzan. Ya. Ya. Misalkan ya. kamu dimarahi sama temanmu karena sholatnya nggak benar, dimarahi timbul dalam dirimu kesangkaan wah berarti dia nggak senang saya ini itu enggak tuh kamu dimarahi karena sholatnya nggak benar berarti dia nggak senang sama kamu betul nggak nggak betul justru itu tanda apa sayang sama kamu ya karena ketika kamu salah kamu diingatkan Justru itu apa? Pertanda temanmu itu baik sama kamu. Kalau nggak baik, ya dibiarin aja. Mau bener nggak bener sholatnya, dibiarin aja. Itu namanya nggak baik, ya kan? Nah, ketika melihat temannya ini nggak baik sholatnya, dinasari dimarahin. kami ini kok sholatnya nggak berat? Nah, ulangi. Baiknya nggak itu? Baik. Baik namanya apa? Ada peduli. Ada namanya nasi, Nasihat. Kata Nabi SAW apa? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nah. Maka tempatkan urusan saudaramu itu pada tempat yang terbaik. Jangan suka apa? Menempatkan urusan teman pada tempat yang nggak baik dalam keadaan masih bisa ditempatkan pada tempat yang baik. Kalau masih bisa berbaik sangka, jangan suka apa? Berburuk sangka. Hatta ya kaminhu kaminhu mayalibuk. Hingga datang kepadamu dari urusan temanmu tadi itu sesuatu yang menguatkan persangkaanmu yang buruk. Paham? Artinya langkah pertama adalah berbaik sangka. Ya. Misalnya, misalnya ya, ketemu teman ngobrol, kok mampu nih kayak mampu rokok ya? Jangan langsung apa? Di berusaha. Wah, kamu merokok ya? Jangan. Iya, ya. Jangan asal duduk kalau nggak punya apa? Nggak punya bukti. Ambil persangkaan yang lebih baik. Boleh jadi baru bangun tidur tuh, belum usah gigi. Jadi baunya nggak enak. Ya kan? Sampai datang kepadamu sesuatu yang menguatkan persangkaan yang buruk tadi. Misalnya apa? Di tangannya pegang apa? kuntum rokok belum dibuang. Oh. oh, ini berarti rokok namanya. Ya. Tapi kalau nggak ada bukti, maka jangan apa? Bermuruk Ya ambil sangkaan yang baik. Wow. Wah panjang nih, karena 18 ya. Pada dapat berapa? Dapat du? Dua ya? Nah, dua dulu. Semua yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Allah.